Allah rahimahullah wa minha wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abd. Dan diantaranya dan ini adalah yang paling menakutkannya atas seorang hamba bahwa maksiat akan melemahkan hati seseorang. Melemahkan hati an iradatihi melemahkan hati dari kehendak keinginan yang baik-baik. Fataqwa iradatul ma'siyah yang semakin kuat di dalam hatinya adalah keinginan-keinginan bermaksiat. وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا yang akhirnya melemah pula keinginannya untuk bertaubat sedikit demi sedikit ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubah sampai akhirnya terkelupas keinginannya untuk bertaubat secara keseluruhan tansalikha min qalbihi iradatut taubah bil kulliyah terkelupas dari hatinya keinginan bertaubat secara keseluruhan ini benar-benar nggak ingin bertaubat sama sekali falau mata nisfuhu lama taba Allah. padahal kalau separoh saja mati mati separoh keinginannya itu dia nggak akan taubat. Apalagi kalau mati secara keseluruhan. Fayati minal istighfari wa taubatil kadzabin bil lisan bisyai'in katsir. Maka yang datang dari istighfar istighfar palsu taubat taubat al-kadzabin taubatnya para pendusta yaitu taubat dan istighfar di lidah saja. bisa Bishay'in kathir. Terjadi banyak sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Tapi tetap ngambil. Tetap bermaksiat. Astagfirullah. Ngambil dia. Ini istighfar para kadzabin. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Hatinya tetap terikat dengan kemaksiatan. Sallallahu alaihi Saya bertobat, astagfirullah. Dalam hatinya, nanti besok saya pengen lagi. Musirun alaiha, israr terus menerus di atas kemaksiatan azimun ala mawaqatiha mata amkanahu bertekad ingin mengulanginya kapan ada kesempatan ini taubat taubat al kadzabin istighfarnya istighfar al kadzabin wah pertobat saya nyesel saya kalau ditanya lebih lanjut kenapa taubat kenapa nyesel hampir ketahuan nanti besok kalau nggak ketahuan saya kerjakan lagi jadi nyeselnya karena hampir ketahuan, hampir kelihatan, waduh, nantilah kapan-kapan. Itu bukan taubat. Merencanakan kapan memungkinkan dia kerjakan lagi. Adalah sebit taubah. Yang kata Syekh, kata Ibn Qayyim, azimun ala muaqatihah. Mata amkana. Dia bertekad untuk mengerjakannya kembali kapan dia bisa. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك dan ini adalah sebesar-besar penyakit dan yang paling dekat dengan kebinasaan. Kalau sudah hilang keinginannya untuk bertaubat, akan semakin semangat untuk bermaksiat dan tidak lagi memiliki rasa takut. Bahkan faslun Al-ma'asi taslah al-qalba an istiqbahiha. Bahkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa akan mengelupas atau akan menguliti hati dari perasaan jeleknya dosa. Perasaan kalau itu jelek, itu terkelupas. Tansalihu minhu. Terlepas daripadanya. Sehingga tidak merasa kalau itu jelek. Terbayangkah bagaimana seorang yang sudah tidak lagi menganggap kemaksiatannya sebagai kejelekan? Seperti seperti apa keadaannya? Dia tidak malu. Dia akan menceritakannya dengan bangga. Walaupun orang tidak melihat, dia akan mengatakan faal tu kada, faal tu kada. Aku sudah berbuat begini, aku sudah berbuat begitu. Karena sudah lagi tidak menganggap jelek. Wa minha annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha. Kata Muqaim rahimahullah, di antara kejelekan maksiat adalah terkelupasnya dari hati perasaan jelek terhadap maksiat. Fatasiru lahu adah. Akhirnya kemaksiatan tadi menjadi kebiasaan. Fala yastaqbih min nafsihi Ru'yatan nas. Dia tidak merasa jelek. Tidak merasa aib pada dirinya. Walaupun manusia melihatnya. Ru'yatan nasilahu kulluhum. Bahkan kalau perlu manusia seluruhnya menonton. Dia nggak peduli. nggak merasa. Kalau itu jelek. Wala kalamahum fih. Tidak pula peduli dengan ucapan-ucapan orang lain yang mengucapkan kejelekan-kejelekan dirinya. Tidak peduli. Wahada inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuk wa tamamul ladda. Yang seperti ini bagi arbabul fusuq, bagi orang-orang yang selalu dalam kefasikan adalah sesuatu puncak kenikmatan. Puncak kebahagiaan kata mereka, arbabul fusuq hatta yaftakhir ahaduhum bil ma'siyah hingga salah seorang mereka berbangga dengan kemaksiatannya aku habis sekian botol aku habis sekian kalau bicara khamr aku sanggup minum dalam semalam sekian bangga tidak lagi menganggap bahwa itu jelek naudzubillah min dalik dan itu bagi mereka puncak kesenangan puncak kebahagiaan. Wa yuhaddits biha man lam ya'lam annahu 'amilaha. Bahkan dia akan menyampaikan, akan memberitakan kepada orang-orang yang tidak tahu kalau dia mengerjakan. Dia akan ceritakan, saya kemarin habis minum sekian khamr, saya begini, saya begitu ila akhirnya. Kemarin saya ambil ya. mencuri maksudnya. Oh iya, mencuri. Bangga, nggak malu, nggak merasa jelek. Ini sudah tingkat yang kesekian. Tingkat pertamanya tadi hati melemah. Dari keinginan taubat, melemah, melemah, melemah. Awalnya ketika mengerjakan gemetar, takut dan berkata, insya Allah kalau sudah ini saya berhenti, gak akan saya mengulangi lagi. Pengen taubat. Lama kelamaan hilang keinginan taubat tadi. Hati melemah, melemah, melemah. Begitu hilang keinginan taubat, yang muncul berikutnya bukan lagi keinginan taubat, tetapi justru membanggakan, mendakwahkan, dan mengajak. Mari berpacaran. Astagfirullah. Mengajak. Menyanyikan mari berpacaran, mari berpacaran. Alhamdulillah min dalik. Allah melarang. Rasulullah melarang Agama Islam melarang mereka berdendang ria menyanyikan mari berpacaran. Kalau dilihat KTP-nya muslimin, muslimah. Kok aneh? Ikhtilat haram. Berduaan haram. Berdekatan haram. Berpegangan haram. Terus bagaimana mungkin? Sudah hilang dari mereka istiqbahuha sudah hilang perasaan kalau itu jelek. Itu hilang dari dirinya. Bangga. Wallahi kullu dan bin mu'afah. Setiap dosa bisa diampuni. Illal mujahirun. Kecuali para mujahir. Siapa mujahir ya Rasulullah? Mujahir adalah ketika di malam hari dia berbuat dosa. Nggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tiba-tiba pagi dia membanggakannya menceritakan faaltu kada wa faal kada. Aku begini, aku begitu itu mujair gak akan diampuni. Ikhwani fi din azakumullah. Hada darb minan nas la yu'afun. Jenis manusia yang kayak gini gak dimaafkan. Wa yusaddu alaihim tariqut taubah dan akan tertutup atas mereka jalan taubat. Watuhlaku tughlaqu alaihim abwabuha dan akan dikunci pintu-pintunya pintu-pintu taubat fil ghalib secara keumuman illa man rahima rabbuh kecuali siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah keumumannya kalau sudah mujahir biasanya tidak bertaubat sampai matinya kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Kullu ummati mu'afa. Semua umatku akan dimaafkan. Illal mujahirin. Kecuali para mujahir. Wa inna minal ijhari. Dan termasuk ijhar. Termasuk mujahir. An yasturallah alal abdi thumma yusbihu fayuh, wa yufdah wa yafdahu nafsahu. Termasuk ijhar adalah Allah sudah menutupi seorang hamba dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Tiba-tiba dia buka sendiri. Dia buka aibnya dan berkata, "Ya fulan, amiltu yauma kada kada wa kada." Ya fulan, aku hari itu begini, waktu itu saya begini, saya kerjakan maksiat ini, saya kerjakan maksiat itu. Fayahtiku nafsahu, dia menjatuhkan dirinya. Waqad taba yasturuhu rabbuhu Fakat bata yasturuhu rabbuhu. Padahal malam harinya Allah sudah tutupi. Tidak ada yang tahu semuanya. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Mengapa? Malam hari Allah tutupi selamat dia Masya Allah. Tertutup aibnya. Ternyata paginya dia menceritakan ke sana kemari. Mengapa? Karena tidak ada lagi dalam hatinya perasaan kalau itu jelek. Qadin salakha min qalbihi istiqbahud dunub. Telah terkelupas dari hatinya perasaan dosa itu jelek. Akhirnya tidak peduli lagi. Naudzubillah min dzalik. Wa minha dan termasuk juga pengaruh jelek maksiat. Anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathun an ummat minal umam allati ahlakah Allah azza wa bahwa setiap kemaksiatan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia sesungguhnya itu adalah warisan dari umat-umat yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu allati ahlakahallahu azza wa jal yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan dalam bentuk liwat, homoseks. Laki-laki memuaskan syahwatnya kepada sejenisnya. Itu warisan. Mirasun an qaumi Lut. Warisan dari kaumnya Nabi Lut. Yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Yang Allah angkat buminya, daerahnya. Sampai nubahu kilabihim sampai gonggongan anjing-anjingnya dan kokok ayam-ayamnya terdengar di langit saking tingginya kemudian dihempaskan secara terbalik tenggelam lebih rendah dari dasar bumi atau lebih rendah dari permukaan bumi maka terkumpullah di sana ya, air ya, seperti lautan saking besarnya Ikhwan ibn azakumullah. Lautan itu di dalamnya ada barokah ada ikan, ada permata, ada mutiara, ada berbagai macam manfaat-manfaat. Kecuali laut tersebut. Dijuluki dengan laut mati. Kadar garamnya terlalu tinggi sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Mati. Bayangkan, lautnya aja gak barokah. Karena itu azab terhadap kaum Lut. Maka siapa yang mengerjakan kemaksiatan dalam bentuk homo, liwat, berarti dia mengerjakan satu kebiasaan jelek kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdul haqqi bizaid. Demikian pula yang berbuat dosa mencurangi timbangan takaran ukuran Bilang satu kilo dikurangi satu on. Bilang satu meter dikurangi satu sekian senti. Itu juga warisan. Warisan dari kaumnya Nabi Shu'aib. Wailul lil mutaffifin. Celaka mereka, mereka yang curang. ktalu ala nasi yastawfun. Wa ida kaluhum Awazanuhum. Yuksirun. yang kalau mereka ditimbang untuk mereka mereka pengin pas harus ukurannya pas, harus. Tetapi ketika dia menimbang untuk orang lain, mereka curang. Allah adab kaum Nabi Shuaib. Berarti siapa yang curang dalam takaran, dalam ukuran, dalam timbangan, berarti dia dalam keadaan mewarisi penyakitnya kaum Nabi Shuaib yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulu kesombongan di muka bumi wal fasad yufsiduna fil ard merusak di muka bumi membikin berbagai macam aturan yang merusak ingin merusak agama ingin merusak masyarakatnya sombong maka itu warisan dari kaumnya Fir'aun inna Fir'auna ala fil ardi Rasulnya Fir'aun sombong, merasa tinggi di muka bumi. Dia jadikan kaumnya syiah. pergolongan golongan berkelompok-kelompok, kemudian diadu domba oleh Fir'aun. Dia angkat para wanitanya, dia jatuhkan kaum laki-lakinya. Dia bunuh kaum laki-lakinya, dan dia biarkan hidup para wanitanya. Ikhwan ibn azakumullah zalim. Maka Allah adab mereka, Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Ketika sudah sampai nafasnya di kerongkongan, dia yakin akan mati, baru dia bilang aman tujuh Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa wa Harun. Maka Allah tidak terima karena terbukanya pintu taubat itu sebelum ghorghara malam yugharghir. Adapun setelah yugharghir, apa kata Allah? Al-ana waqad asaita qablu? Apakah sekarang yang dulunya engkau menentang nggak diterima? Akhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang sombong dan merusak di muka bumi dan senang dengan kerusakan maka dia mewarisi kejelekan Firaun yang menyebabkan ditenggelamkan ke dalam lautan wattakabbur wattajabbur merasa sombong merasa hebat merasa gagah merasa kuat maka itu warisannya kaum Hud Kaumnya Nabi Hud, kaum Samud. Nah, Samud apa Ad? Ikhwanin filina kumullah Merasa hebat bisa membuat rumah dari ukiran batu yang dia turunkan dari gunung ke bawah. Kemudian dia ukir menjadi rumah dan istana mereka. Ikhwani fiddina kumullah. Allah katakan wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad wa fir'aun dzil autat alladziina taghaw fil bilad disebut dua yang sombong pertama al-ulu fil ardi man fir'aun at-takabbur wa tajabbur man ثمود qaum hud ikhwani في الدين أعزكم rumahnya kokoh, kuat. Karena batu. Tahan gempa. Ternyata Allah adab mereka bukan dengan gempa. Dengan angin sor-sor. Mereka mendengar suara yang memekakkan telinganya mereka merasa dingin, rumahnya tidak anti dingin. Tidak anti suara. Maka mereka menjadi jusad. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumahnya. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka di rumah-rumah mereka menjadi bangkai. Rumahnya utuh sampai sekarang masih dikunjungi sebagai peninggalan kebudayaan Yordan. Dibanggakan bahwa ini budaya kita. Itu sisa kaum yang diadab. Mengingatkan bahwa pernah ada kaum yang durhaka, pernah ada kaum yang sombong, merasa kuat. Mereka kuat. Diriwayatkan mereka badannya besar, kokoh kuat. Tapi lihat, Allah azab dengan mudah. Kaum Ad dan kaum Samud. Mereka mati di rumah-rumah mereka. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Faltara minhum min baqiyah. Apakah kamu lihat ada sisa mereka? Tidak ada yang saling menguburkan. Karena semuanya mati. Siapa yang menguburkan? Membusuk di rumah-rumah mereka sendiri. Seperti pokok-pokok pohon korma, batang-batang pohon korma yang sudah busuk lapuk. Nauzubillah min dzalik. Mati dengan tidak terhormat, nggak ada yang mengurusi jenazahnya karena semuanya mati bersama-sama. Maka siapa yang takabur wa tajabbur berarti dia mewarisi warisan kaum Samud. Fal labisun thiyaba ba'di hadhil umam. Berarti orang-orang yang bermaksiat memakai pakaian mereka. Sudah terkubur di dalam laut mati. Bersama kaumnya Nabi Lut. Ternyata dibangkitkan kembali oleh kaum homo hari ini. Sudah terkubur dalam laut merah bersama Firaun dan bara tentaranya. Tiba-tiba dihidupkan kembali para mutakabbirin oleh para mutakabbirin yang yufsiduna fil ardi wa ja'ala qaumahum syi'a yang sombong di muka bumi kemudian menjadikan kaumnya berkotak-kotak dipisah-pisah dipisah-pisah kemudian diadu supaya dia tetap berkuasa sudah dikubur di Laut Merah bersama Fir'aun dan bala tentaranya. Dihidupkan kembali oleh haula. Kecurangan. Mengurangi timbangan, takaran. Sudah terkubur bersama kaum Nabi Syuaib, Dibangkitkan kembali di pasar-pasar oleh orang yang mengaku muslimin. qad rawa Abdullah bin Ahmad fi kitab zuhud bersama dikatakan oleh Abdullah bin Ahmad diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud di abihi dari bapaknya ini Abdullah bin Ahmad ini bin Imami Ahmad bin Hanbal dari Malik bin Dinar qala auhallahu ila nabiyyin minal anbiya bahwa Allah pernah mewahyukan kepada salah satu dari nabi-nabinya dari kalangan Bani Israel an qul liqaumik wahyunya hendaklah katakan kepada kaummu la tadkhulu madakhila adai, jangan kalian masuk ke pintu-pintu masuk musuh-musuhku wala talbisu malabisa adai dan jangan memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku kata Allah Wala tarkabu marakiba a'dahi. Jangan kalian kendarai. Jangan kalian tunggangi. Tunggangan-tunggangan musuh-musuhku. Wala tut'amu mata'ima a'dahi. Dan jangan kalian makan. Makanan-makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'dai. Akhirnya kalian menjadi musuh-musuhku. Kama a'hum a'dai. Sebagai nama-nama mereka adalah musuh-musuhku. Jangan pintu masuknya kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, kaum Nabi Shu'aib, kaum Lut. Pintu-pintu mereka jangan kita masuki. Ikhwani fidina azakumullah. Ya. Hadithu an Bani Israel. Fa fiha ajaib. Diriwayatkan silahkan. Kalian ceritakan kisah-kisah Bani Israel. Karena padanya ada ajaib. Ada perkara yang menakjubkan. Kecuali kalau ada pertentangannya dengan Quran dan Sunnah, berarti mereka berdusta. Jangan diriwayatkan, jangan disampaikan, jangan diceritakan. Kalau ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, maka insya Allah itu adalah benar. Ini sesuai dengan terkandung dalam Quran dan Sunnah. Jangan masuk ke pintu-pintu masuk musuh-musuhku. Jangan memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Pakaian orang yang sombong. Yaitu yang memanjangkan di bawah mata kakinya. Jangan dipakai. Karena Nabi menyatakan bahwa itu adalah pakaiannya orang-orang yang sombong. Jangan memakai pakaian di bawah mata kaki. Khuyala'a. Khuyala artinya sombong. Akhwani fiddin azakumullah. Demikian pula jangan memakai sutra bagi laki-laki, emas bagi laki-laki. Itu pun pakaian-pakaian mereka para mutakabbirin, para mutajabbirin, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang ujub, bangga diri. Jangan. Jangan ditiru. Wala tarkabu marakiba a'dai, jangan mengendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Bagaimana musuh-musuh Allah mencapai targetnya? Bagaimana musuh Allah mencapai kepuasan hawa nafsunya? Ada kendaraan masing-masing, jangan ditiru. Ambisinya membawa dia untuk membuat sebuah kendaraan, macam-macam. Kendaraan yang tadi, kendaraannya Firaun memecah belah dan kuasai. Lemahkan laki-laki Besarkan perempuan. Untuk apa? Melampiaskan ambisinya. Dan lain-lain. Jangan dikendarai. Jangan ikuti cara-cara mereka. Menghalalkan segala cara. Itu jalannya Yahudi. Pokoknya tujuan itu menghalalkan semua cara. Kalau tujuannya itu caranya bebas apapun. Ini warakallahu fikum tidak demikian dalam agama. Itu bukan kendaraannya kaum muslimin. Kendaraannya kaum muslimin mencapai tujuan yang baik dari pintu yang baik dengan cara yang baik, dengan kendaraan yang baik. Jangan talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur kebenaran dengan kejelekan. Wa fi musnad Ahmad dalam musnad Imam Ahmad juga dari hadis Abdullah bin Am, Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bu'istu bisayf baina yaday sa'ah aku diutus dengan pedang sebelum hari kiamat artinya antara beliau dan hari kiamat hatta yu'badallahu wahdahu la yushriku bihi syai'a agar manusia seluruhnya beribadah kepada Allah agar Allah diibadahi satu-satunya dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Wa ju'ila dhillatu was dan dijadikan kerendahan kehinaan Adzillah, kehinaan, wassagar, kerendahan. Alaman khalafa amri atas mereka-mereka yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Wa huwa hadisun hasan. Dengan sekian banyak jalannya. Wa syahid kalimat terakhir yang menjadi dalil adalah kalimat terakhirnya yang berkait erat dengan pembahasan kita. Man biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang masuk ke pintu-pintu masuk musuh Allah berarti tasyabbuh. Siapa yang memakai pakaian-pakaian musuh Allah berarti tasyabbuh. Siapa yang mengendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuh Allah juga berarti tasyabbuh. Wala tut'imu mata'ima a'dai. Jangan memakan makanan musuh-musuh Allah. Maka itu tasyabbuh. Berarti kalimat tadi, riwayat-riwayat Bani Israel, kisah salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel, ternyata terkandung dalam hadis-hadis. Di antaranya man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia termasuk golongan mereka. Min billah min dhalik. Akhwani fi tetapi jangan berkata seperti ucapan orang bodoh. Kayak yang beling. Menyatakan dirinya. Ya, majlisnya majlis setan katanya. Kalau majlis orang-orang baik jangan di sini. Dia sendiri bilang begitu majlisnya. Berkata bagaimana mungkin tidak tasabuh. Kamu pakai baju tasabuh. Kamu pakai mobil tasyabuh. Kamu pakai tasyabuh. Ini goblok beneran apa goblok-goblokan? Ya. Kalau goblok-goblokan berarti pengikutnya keterlaluan orang goblok kok diikuti. Kalau goblok beneran. Kalau goblok-goblokan lebih jahat lagi. Berarti dia na'udzubillah kadzab, pengkhianat. Dia tahu tapi pura-pura goblok. Qul inna ini na'udzubillah min dzalik. Nasrullah salam al-afiyah. Perkara tasyabuh adalah perkara yang merupakan agamanya mereka haulail kuffar. Kita punya agama tersendiri. Kalau agama kita tidak melarang yaitu bukan tasyabuh. Tetapi kalau mereka punya agama dan mereka punya kebiasaan dalam ragama, maka Nabi menyatakan jangan tiru mereka. Mereka sujud ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Nabi menyatakan jangan sholat di waktu-waktu tersebut. Walaupun sholat untuk Allah. Kenapa? Tasyabuh dengan mereka. Maka hati-hati. Sebelum matahari benar-benar terbenam, jangan sholat dulu. Begitu terbenam, dikumandangkan adzan maghrib, baru sholat. Fajar dikerjakan ketika terbit fajar. Tapi ketika terbit matahari, jangan sholat. Tasyabuh. Baju, pakaian. Sejak zaman Islam sudah berpakaian. Ya bukan tasyabuh. Kecuali kebiasaan jahiliyah mereka yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki dengan sombongnya khuyala, maka jangan ditiru. Tasyabuh. Atau pakai pakaian seperti pakaiannya pendeta. Gamisnya ada sabuknya. Jangan dipakai, itu tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka termasuk golongan mereka. Wallahi, saya pernah pakai gamis. Gamis muslim, bukan gamis Nasrani. Cuma ketika bangun di bus, pecinya jatuh. Itu ada yang manggil Romo. Romo itu panggilan untuk pendeta. Romo, saya masih belum paham. Saya langsung ke kamar mandi selesai. Berpikir-pikir, kenapa orang itu memanggil saya Romo? Jangan-jangan saya dikira pendeta. Saya pegang kepala, enggak ada pecinya. Orang tadi satu satu bus. Saya cari peci, ketemu, saya pakai. Berubah mukanya. 180 derajat, langsung masam mukanya. Ternyata saya muslim, bukan pendeta. Maka sejak saya saat itu terjadi, demi Allah saya nggak berani untuk di luar berjalan dalam keadaan tidak memakai peci, kayak eh, gamis tok. Apalagi kalau gamisnya gamisnya khas, gamisnya mereka. Atau perempuan pakai jilbab, jilbabnya biarawati. Ya tasyabuh. Kan ada pakaian khasnya. Pakai pakaian yang khasnya muslimin. Barakallahu bukan zat pakaiannya. Entah jahil atau mutajahil. Entah bodoh atau pura-pura bodoh. Dua-duanya jelek. Ahlahumamur, mamur. Tahu ahlahumamur, mamur. Yang paling manisnya pahit. Bodoh beneran pahit. Bodoh-bodohan juga pahit. Tapi berbeda. Yang satu lebih pahit dari yang lainnya. Ahlahuma mur. Yang lebih manisnya pahit. Barakallahu fikum. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu itu dalam musibah, kalau engkau ternyata tahu, maka musibahnya lebih besar lagi. Berarti engkau penipu, menipu kaum muslimin. Ikhwanifiddina azakumullah. Tidak tersapu kata dia menyanyikan salatullah dengan iramanya Kristen. Tidak tasabuh. Naudzubillah min dzalik. Murai, ria ingin dipuji. Penjilat ingin dijilat oleh Nasrani. Penipu, menipu kaum muslimin. Majlis yang majlis setan, kata dia sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walhamdulillah. Kok muslimin sebagian besar paham. Sehingga sudah banyak bantahan-bantahan dari kaum muslimin terhadapnya. Kita kembali kepada kitab Wa minha annal ma'siyata sababun lihawanil 'abdi ala Rabbihi wa suqutihi min ain min ainihi. Di antara kejelekan maksiat adalah bahwa kemaksiatan menjadi sebab hawanil abdi terhinanya seorang hamba di sisi Rabbnya Wasukutihi min ainihi dan jatuhnya kehormatan dia di mata Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Hanu alaihi fa'asawhu." Walau azzu alaihi la'asamahum. Kata Al-Hasan Al-Basri, mereka hina. Mereka itu rendah. Maka mereka bermaksiat. Kalau mereka mulia, kalau mereka mulia, niscaya akan terlindungi dari maksiat-maksiat akan malu bermaksiat. Enggan bermaksiat. Kalau memiliki sifat kemuliaan. Tetapi sayang hanu alaih. Karena mereka adalah orang-orang rendah. Orang-orang hina. Ya seperti itu. Kerjaannya di maksiat-maksiat. Di tempat-tempat yang jelek. Kalau kecoa ditaruh di ranjang penganten. Ya kembali ke got. Ya Pak ya? Kamar yang wangi, harum, bersih. Taruh kecoa di situ. Kemana larinya? Ke WC. Karena rendah. Binatang yang hina. Kalau ada orang yang ditaruh tempat mulia, baitun min buyutillah, di masjid-masjid Allah, diajak ke masjid, nggak betah. Betahnya di diskotik. Ya berarti hina. Gelisah. Baru dua menit terasa dua jam anu saya ada perlu maaf ya saya duluan aja hilang ya. tahu-tahu ada diskotik diajak ke tempat yang baik tempat pengajian ma'ahat pondok pesantren gak betah gelisah ya. tahu-tahu sudah di tempat-tempat yang jelek tempat maksiat maksiat ikhwan ibn azakumullah hanu alaihi fa'asawuh karena mereka rendah, mereka hina, maka mereka bermaksiat. Kalau saja mereka orang-orang mulia, niscaya mereka nggak akan bermaksiat. Wa idahana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahad. Kalau ada seseorang yang hina di mata Allah, rendah di mata Allah, di sisi Allah, niscaya nggak akan ada yang bisa memuliakannya. Kalau Allah sudah hinakan dia, maka enggak akan ada yang bisa memuliakannya. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah katakan wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan dia, maka tidak ada siapapun yang bisa memuliakannya. Wa man yuhinillah Siapa yang Allah hinakan dia, fama lahu min mukrim. Maka tidak ada baginya mukrim yang memuliakan. Siapa yang akan memuliakan? Kalau Allah sudah rendahkan. Wa in 'azzamahumun nasu fid dhahir lihajatihim ilaihim aw khaufan min syarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa Selanjutnya dikatakan kata Ibnu Qayyim, bahkan kalaupun diagungkan oleh manusia, kalaupun dipuji-puji oleh manusia secara bohir, secara yang tampak, bohir. Itu karena hajat mereka. Karena mereka butuh. Karena mereka punya hajat, punya keinginan. Au khaufan min syarrihim. Atau karena takut kepada orang ini. Padahal di hati-hati mereka ahqaru syai'in wa ahwanuh. Padahal di hati-hati mereka orang ini sangat rendah, sangat hina, akhqaru syai'in, serendah-rendahnya. Wa ahwanu, sehina-hinanya. Iya Pak ya. Jangan di viral Fir'aun itu mulia. Oh, bala tentaranya memuji-mujinya. Anak buahnya memuji-mujinya. Tidak. Itu dohirnya mereka menyanjung-nyanjungnya. Meninggi-ninggikannya. Mengapa? Lihajatihim. Karena mereka punya hajat pengen dapat jabatan, pengen dapat pujian, pengen dapat bayaran, pengen dapat itu namanya menjilat. Kalau di kesedihan mereka, uh orang kayak gitu aja. Di hatinya seperti itu. Nanti kalau saya berhasil berkuasa, tak injak-injak dia. Dalam hatinya begitu. Tapi karena ada hajah, gimana saya? Oh, engkau yang paling hebat, engkau yang paling tinggi, engkau yang paling terpuji, engkau yang paling sempurna, engkau, engkau, engkau. Langsung tangannya begini, Pak, paring, Pak. Oh iya, iya, iya, saya kasih, saya kasih. Bukan asli. Bukan asli, palsu semua. Atau kalau bukan karena hajat, karena takut. Bagaimana saya? Eh Pak, bagus, bagus, bagus, bagus banget Pak. Daripada saya bilang jelek, saya dipecat. Daripada saya bilang jelek, saya diusir. Jangan saya bilang jelek, saya akan dibunuh oleh dia. Paling tidak dibunuh karakternya. Berarti puji-pujian tadi, sanjungan tadi palsu. Imma karena hajat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa imma karena rasa takut. Hati-hati mereka tidak suka. Seperti budak kepada tuannya. Apakah budak berani memuji tuannya, ah, mencerca tuannya? Tidak berani. Apakah seorang budak berani dia mencerca, mengejek, merendahkan tuannya? Gak berani. Kalau ditanya selalu muji, oh, bapak yang paling baik, tuan yang paling tinggi, yang paling mulia, daulat tuanku, saya akan siap Apapun yang Tuhan tugaskan. Kenapa? Takut. Karena perbudakan waktu itu macam-macam disiksa betul, bahkan dibunuh oleh mereka. Maka yang namanya orang-orang hina pasti akan betah di tempat-tempat hina dan pasti akan cocok dengan kendaraan hina pasti akan cocok juga dengan makanan-makanan hina, makanan rendah, makanan haram. Rendahan adalah cara-cara yang haram. Karena memang orangnya orang rendahan. Tapi kalau orang mulia, dia akan cari yang mulia. Memakan makanan mulia, makanan yang halal. Mencari kendaraan yang mulia, yakni cara-cara yang halal. Mencari pintu-pintu yang mulia, pintu-pintu kebaikan, pintu amal saleh, pintu ibadah, pintu akhlak yang mulia ila akhirnya. Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh.